Kalimat-kalimat pengantar ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Mulai dari kalimat beliau innal hamdalillahi nahmaduhu sampai yang terakhir. Amma ba'd. Itu selalu dan selalu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ada perbedaan beberapa riwayat tentang lafaz kalimat-kalimat pengantar ini akan tetapi makna yang diinginkan dan yang dimaksud adalah sama. Ketika kita mengangkat tema yang mengatur interaksi antara warga, rakyat dengan pemerintah atau penguasanya. Maka kita bisa memulai dengan kalimat-kalimat pengantar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, "Wa khairal hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun posisinya, apapun kondisinya, kapan dan dimanapun, kaitannya dengan urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Jalan hidup serta pegangan hidup yang terbaik adalah apa yang telah di wariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak metode, cara, langkah diperdebatkan, dibahas, bahkan sampai diundangkan, diundang-undangkan. Membahas tentang seperti apakah tata kehidupan bermasyarakat yang baik itu. Walhamdulillah Islam sudah membahas dan membicarakannya dengan sempurna. Termasuk dalam hal apa yang harus dilakukan oleh seorang warga negara, apa yang mesti dikerjakan rakyat ketika ia berinteraksi atau bermuamalah dengan pemerintahnya dengan pemerintahnya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemikiran yang diadopsi dari Yunani, pemikiran pemikiran yang di, yang diambil dari Eropa, nah, pemikiran yang diambil dari budaya asal kita sendiri di Indonesia, nah, atau dari manapun asalnya, atau dari manapun asalnya bisa ditimbang dan diukur dengan bimbingan dan arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi wasallam itu yang terbaik. Itulah yang terbaik untuk kita. Selama hal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad, tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa pastikan itu buruk tidak akan berhasil sekalipun berhasil hanya sesaat itu pun makna dari keberhasilan keberhasilannya juga mesti dipertanyakan apa yang dimaksud dengan berhasil itu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sikap kita sebagai warga negara sikap kita sebagai rakyat itu telah diatur di dalam Islam telah dijelaskan oleh Islam dengan sempurna. Sehingga konsep ini adalah konsep yang sangat-sangat sempurna. Karena kedudukannya yang sangat penting, urgensinya yang tidak tidak perlu diperdebatkan lagi. Maka nasihat untuk kita di dalam bermuamalah, bersikap berinteraksi bersama pemerintah menjadi salah satu dari sekian banyak wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rentang waktu tiga bulan sebelum beliau meninggal dunia Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi kembali pernyataan ini sebagai bukti bahwa keterangan tentang sikap seorang warga, sikap rakyat terhadap pemerintahnya untuk menunjukkan ini hal yang penting sekali. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikannya pada tiga bulan terakhir sebelum beliau meninggal. Ini salah satu wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Artinya, karena hal ini sangat penting sekali. Sampai-sampai beliau memandang untuk Terus disampaikan, terus disampaikan. Terus disampaikan kalau kita mungkin selama ini mengenal bahwa salah satu wasiat yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal dunia misalkan salat. Jagalah salat, as-salat, as-salat, as-salat. Jagalah salatmu, jagalah salatmu, jagalah salatmu. Atau wa ma malakat aimanukum wa ma malakat aimanukum wa ma malakat aimanukum. Selalu selalulah berbuat baik dengan budak-budak yang engkau miliki. Nah, adapun sampai detik-detik terakhir, sampai beliau menghembuskan nafasnya untuk yang terakhir kalinya, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah beliau untuk selalu memperhatikan, memperhatikan perkara tauhid, memperingatkan umat dari sekian bentuk kesyirikan. Nah, itu untuk menunjukkan betapa pentingnya ini masalah tauhid. Sehingga beliau memandang harus disampaikan, harus disampaikan sampai mau meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam ini perintah tauhid terus beliau sampaikan. Terus beliau Nah kaitannya dengan tema yang kita angkat Kewajiban kita sebagai rakyat Kewajiban kita sebagai warga negara Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikannya pada tiga bulan terakhir sebelum meninggal dunia atau seratus hari kalau dihitung dalam hitungan hari dalam seratus hari terakhir sebelum beliau meninggal dunia Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah mengingatkan hal ini dengan tegas. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala sahabatnya adalah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala. Ulama yang meriwayatkannya adalah Al-Imam Tirmizi, Abu Isa, Muhammad Ibnu Isa At-Tirmizi rahimahullah. Salah seorang murid senior didikan langsung dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sahabat Abu Umam Al-Bahili menceritakan hal-hal apa sajakah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan hajatul wada, haji perpisahan. Seperti itu disebut haji yang dilaksanakan oleh Nabi Alaihi Wasallam setelah beliau berhijrah. Hajatul wada, haji perpisahan. Jadi di, di, di tengah sekian banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang hadir ketika itu kurang lebih dari 100 ribu orang sahabat bukan jumlah yang sedikit 100 ribu sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in suara beliau dapat didengar secara jelas oleh semua yang hadir ketika itu walaupun jaraknya jauh seratus ribu orang sahabat itu kalau dikumpulkan seperti apa? Banyak sekali jumlah yang fantastis kalau kita sebut sekarang seratus ribu orang di zaman itu untuk zaman ini saja mengumpulkan seratus ribu orang itu bukan sesuatu yang mudah butuh duit tiap orang dibayar bayar bayar kumpulkan seratus ribu orang susah apalagi kalau kita melihat jumlah populasi dari umat Islam itu sendiri di zaman itu. 100 ribu itu sangat banyak sekali. Tetapi momen hajatul wada, momen ini tidak begitu saja dilewatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan hal-hal penting. Selagi para sahabat datang berkumpul dari sekian penjuru negeri maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan beberapa pesannya di antara pesan tersebut. Berdasarkan hadis Abi Umama Al Bahili radhiyallahu taala beliau berkhutbah. Ini bisa didengar ya. 100 ribu orang sahabat itu bisa mendengar tanpa ada sound system, tanpa ada mikrofon, speaker itu tidak ada. Memang ini salah satu mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menceritakan ketika Nabi alaihi salatu wasallam itu berkhutbah, kami yang ada di ujung tenda saja, ujung tenda yang paling jauh sekalipun tidak ikut berkumpul, itu bisa mendengarkan suaranya Nabi Muhammad dengan jelas terang, nggak pecah. Kalau kita sekarang sound system saja se, se, se apa namanya secanggih apapun, tetap ada sisi kurang. Semakin lama semakin berkurang kualitas suaranya atau mungkin pecah, menggaung, harus disetel sana sini, didatangkan ahlinya dari perusahaan sesuai perusahaan jenis sound sistemnya. Tetapi ketika itu salah satu mujizat yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu suara beliau dengan jelas, jernih, bening didengar oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Ayuhan nas, ini kalimat pembuka dari Nabi Ali alaihi wasallam. Dipanggil semuanya. Kalimat pembuka ini penting untuk menarik perhatian. Kalau kita biasa menyebutnya to the point, meskipun to the point itu butuh juga macam mukadimah, kalimat pembuka, kalimat apa namanya penyadar, kalau misalkan kita tiba-tiba menyampaikan perintah, menyampaikan larangan tanpa ada kalimat pemuka akan hambar rasanya. Bahkan mungkin kita kurang mendapatkan perhatian dari orang yang kita maksud dan kita tuju. Saat itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memanggil, "Ayyuhan nas." Wahai segenap umat Islam. Kenapa kita terjemahkan umat Islam? Karena manusia yang hadir ketika itu memang kaum muslimin. Wahai umat Islam. Setelah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat kemudian memberikan perhatian, semai konsentrasi, sudah konsentrasi untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan Nabi alaihi salatu Barulah beliau di sana menyampaikan, "Ati'u rabbakum Wasallu khamsakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum." hadis riwayat Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayuhan nas, wahai segenap manusia umat Islam, yang pertama ati'u rabbakum. Taatlah selalu kalian. Taatlah kalian selalu kepada Allah Azza wa Jalla Rabb kalian. Wassallu khamsakum. Jagalah salat lima waktu siang dan malam wa addu zakata amwalikum tunaikan zakat dari harta yang kalian punya wa ati'u umara'akum taatlah pada pemerintahan pada pemerintahmu kalau empat hal ini bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan dan kadar syariat Islam kata Nabi alaihi salatu wassalam tadkhulu jannata rabbikum kalian pasti akan masuk ke dalam surga yang telah disiapkan Allah Azza wa untuk kalian. Empat hal sekaligus beliau Sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebutkan. Ini kalau kita teliti subhanallah, lengkap Islam itu dalam mengatur tatanan hidup manusia. Yang pertama, atii'u rabbakum. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara al khalik dengan al yang kedua, tegakkan sholat. Ini untuk kepentingan kita pribadi. Kaitannya dengan kita sendiri. Addu zakat amwalikum, tunaikan zakat dari harta kalian. Ini kaitannya dengan orang lain, sesama. Yang keempat, wa ati'u umara'akum, taatlah pada pemerintah. Kaitannya kita sebagai rakyat yang pasti punya pemerintah. Lengkap ini kan, ke atas, kanan, kiri, ke bawah, lengkap semua. Kalau hal-hal yang seperti ini bisa ditunaikan dan dijalankan dengan baik, janji dari Nabi Muhammad SAW adalah tadkhulu jannata rabbikum. Kalian pasti akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Akhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ati'u Taatlah selalu. Taatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama kali beliau sampaikan. Tiga hal setelahnya itu sebenarnya masuk dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ini namanya atful khas 'alal 'am. Kita menghubungkan hal yang sifatnya khusus kepada sesuatu yang sifatnya umum. Saya jelaskan. Perintah Nabi yang pertama, ati'u rabbakum, taatlah kepada Allah. Ini kan sifatnya u, umum. Bentuk ketaatan itu kan bang, banyak tidak hanya satu. Bentuk ketaatan itu sangat banyak sekali. Ini sifatnya umum. Kemudian beliau sebutkan tegakkan sholat lima waktu. Menegakkan sholat lima waktu itu taat atau bukan? Taat. Tetapi kenapa oleh Nabi Ali Alaihi Wasallam diatofkan, artinya dipisahkan untuk menunjukkan bahwa sholat lima waktu ini punya kekhususan dalam jenis ketaatan. Yang kedua, menunaikan zakat hartamu. Menunaikan zakat dari harta yang kita punya itu kan bagian juga dari keta ketaatan. Ini umum, ini khusus. Semakin membuktikan bahwa zakat dari harta yang kita punya itu juga sangat penting dan selalu harus diperhatikan. Yang ketiga, taatlah oleh kalian, taatilah pemerintahku. Taat kepada pemerintah dalam hal-hal yang baik yang tidak melanggar aturan Islam aturan syariat Islam itu pun bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita dijanjikan Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam Ini sebenarnya yang beliau sampaikan ini tiga hal ini, tiga hal khusus ini, ya, tiga hal khusus ini kalau bisa dijalankan dengan baik dan benar, seorang hamba itu pasti hidup bahagia kehidupannya pasti harmonis, berjalan dengan baik dan manis. Pasti. Coba kalau misalkan kita bayangkan, solu hamsaku tegakkan sholat lima waktu. Hikmah dan manfaat dari sholat lima waktu itu tidak bisa dihitung secara pasti berapa jumlahnya. Hanya Allah yang maha tahu berapakah banyaknya hikmah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka yang selalu melaksanakan salat lima waktu. Mulai dari ketenangan hatinya, mulai kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dan bergabungnya dia dengan jamaah salat yang lainnya sehingga terjaga ukhuwah. Kita lihat juga dari sisi kesehatannya. Orang yang selalu menegakkan sholat lima waktu ditambah dengan sholat sunnah sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW itu pasti sehat. Gerakan-gerakan salat itu sampai diteliti oleh sebagian orang, sebagian ahli kesehatan diteliti. Nah, kita sebagai umat Islam yakin, walaupun tanpa penelitian kita yakin itu sehat. Walaupun tanpa penelitian kita yakin itu sehat. Rasulullah SAW apa kurangnya beliau untuk melaksanakan salat? Salat lima waktu dijaga, salat sunnahnya pun dijaga, salat malamnya dijaga, sampai telapak kaki beliau kemudian bengkak. Nah, tetapi apakah kemudian membuat menurun, e, membuat beliau kesehatannya menurun? Tidak, tambah seger. Tambah seger. Nah, bahkan Nabi Muhammad tadi salat wasallam menjelaskan, nah, siapapun yang orang yang idza nama ahadukum begitu awal hadisnya, jika salah seorang di antara kalian tidur, apa ada syaitanu alaihi salasa uqad. Syaitan itu akan membuat tiga ikat pada diri. Tiga ikat diikat oleh syaitan, orang yang tidur. Ketiga ikatan ini baru akan lepas ketika dia bangun membaca doa, setelah itu dia berwudu, kemudian dia melaksanakan sholat, sholat sunnah maupun sholat wajib. Nah, kalau tiga hal ini dilakukan oleh seorang hamba, kata Nabi alaihi salatu wasallam, asbaha nasyitan sepanjang harinya ia akan lalui dengan penuh semangat. Sepanjang harinya akan ia lalui dengan semangat. Tetapi jika hal ini tidak dilakukan, doa bangun tidurnya juga tidak. Berwudu takut ingin males. Apalagi kalau mau sholat susah karena ia tidak menyadari betapa wajibnya sholat subuh itu. Nabi alaihissalam menyatakan asbaha kaslanan. Sepanjang hari dia akan menjadi orang yang pemalas. Aras-arasan mau ke sana, mau ke sini. Indah sekali Islam itu. Sallu khamsakum itu pesan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Wa addu zakata amwalikum tunaikan zakat dari harta yang kalian punya. Nah, zakat yang dimaksud di sini barakallahu fikum zakat yang sifatnya wajib juga zakat yang sifatnya sama-sama disebut zakat, jadi infak dan sedekah. Itu juga disebut dengan zakat, tapi disebut dengan zakat sunnah, zakat mustahabbah, zakat tatawur. Ini harus di, diperhatikan sekali. Jadi umat Islam itu dididik untuk selalu hitung-hitungan harta. Bukan menghitung-hitung untuk mengumpulkannya, bukan. Kewajiban yang harus ia berikan, kewajiban yang harus ia keluarkan dari harta yang dia punya agar ia selalu sadar bahwa harta itu bukan hanya milikmu sendiri. Harta yang ada di tanganmu, harta yang engkau punya, ada di rekeningmu, ada dalam rumahmu, dalam lemarimu, itu bukan harta milikmu saja. Ada harta orang lain yang Allah titipkan melalui dirimu, melalui kamu. Allah memilihmu untuk menjadi perantara menyampaikan harta-harta tersebut kepada yang berhak. Misalkan engkau tidak melaksanakan amanah ini, Allah mungkin. Bisa jadi Allah ambil kembali harta tersebut. Boleh jadi orang-orang yang seharusnya mendapatkan perhatian, seharusnya memperoleh haknya darimu, mendoakan kejelekan Tidak sedikit loh orang fakir dan miskin itu kemudian mendoakan jelek untuk orang-orang kaya. Tidak sedikit dari mereka kaum fakir dan kaum miskin kemudian mendoakan kejelekan untuk orang-orang kaya. Banyak di antara mereka mendoakan kejelekan. Adapun orang yang baik, yang selalu memberikan perhatian untuk mereka, yang selalu menunaikan haknya, memberikan zakat, infak dan sedekahnya, ini selalu dapat doa kebaikan dari kaum fakir dan miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Itu pasti. Nah, ketika hal ini kemudian tercipta, subhanallah, maka ketenangan dan kebahagiaan hidup itu pasti akan diraih. Pasti akan diraih. Apalagi kemudian dilengkapi dengan yang ketiga, taat kepada pemerintahmu Tentu taat yang di sini nanti akan kita jelaskan sesuai dalam batas syariat Islam. Kalau memang hal itu dilarang oleh Islam, ya jangan diikuti. Nah, tetapi bukan berarti kemudian membantah, mentang menolak dengan cara yang tidak baik, bukan. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Bahwasanya uh, aturan yang diberikan oleh pemerintah tetapi tidak sesuai dengan aturan Islam, uh, eh, aturan Islam kita tidak wajib untuk melaksanakannya. Apa yang dimaksud nanti akan kita jelaskan insya Allah. Tetapi misalkan kita membayangkan khotibilah yang dimuliakan dan rahmati Allah wajal satu masyarakat yang sederhana. Misalkan seperti di sini. Misalkan. Seperti di sini. Satu komunitas kecil seperti ini. Sederhana sekali. Salat lima waktu sama-sama dijaga. Oleh mereka yang hadir di sini. Jaga urusan zakat infak sedekah itu kemudian dijaga selalu memberikan hadiah satu rumah dengan rumah yang lain nah, mengirimkan makanan yang dimasak yang sini masak sop yang sana masak soto yang sana masak bakso yang soto ngasih yang punya bakso yang bakso ngasih yang punya sop terus subhanallah yang sini punya buah apel yang sana punya buah salak yang sana punya buah nangka saling tukar bagi-bagi hadiah karena berbagi hadiah itu termasuk bagian dari infak dan sedekah. Memberikan hadiah itu juga bagian dari infak dan sedekah. Kan luar biasa seperti itu. Apalagi kemudian bisa di, di, dirambatkan untuk masyarakat yang lingkupnya jauh lebih luas. Ya. Atau misalkan dalam posisi pesantren semacam ini ya, adalah satu hal yang sangat baik sekali untuk kemudian dihidupkan dan dibiasakan, dihidupkan dan dibiasakan bahwa beberapa saudara kita dalam sebutan kita ikhwan ya, ikhwan-ikhwan kita dan umat-umat kita yang sekitar sini adalah satu hal yang baik misal nah, secara aktif mengirim makanan buat santri-santri. Ini sesuatu yang baik sekali dihidupkan. Oh santri udah bayar, santri udah makanannya diurus oleh pondok, harus koordinasi. Beda rasanya. Beda rasanya. Monggo kalau mau dikoordinasikan silakan. Cuma yang terpenting substansinya apa? Substansinya adalah adu zakat kata amwal. Tunaikan zakat dari harta yang engkau punya. Saya sudah jelaskan tadi, zakat itu ada yang sifatnya wajib, ada juga yang sifatnya sun. Sehingga ketika kita mendengar zakat, zakat, zakat, zakat, yang terbayang oleh kita jangan yang wajib-wajibnya saja. Yang sunnah pun hukumnya harus selalu kita pikirkan, oh ya yang sunnah itu begini. Infak, sedekah, berikan hadiah, subhanallah. Yang ketiga, kata Nabi, hubungan kita dengan pemerintahan baik. Dengan Pak RT-nya baik, dengan Pak RW-nya baik, dengan Pak Kepala Desanya baik, dengan Pak Camatnya baik, dengan seluruh perangkatnya. Nah, kadang-kadang, kadang-kadang kita baru mulai berurusan mulai berkenalan, mulai bersinggungan, mulai pendekatan ketika masalah datang. Mungkin ini perlu dikoreksi oleh kita semua, untuk kita juga. Kadang-kadang kita cenderung seperti itu, melakukan pendekatan dengan dengan pemerintah itu saat ada perlunya, saat ada masalah, saat ini problem muncul sehingga hubungan dan komunikasi kita dengan beliau-beliau itu kurang kurang kurang begitu kuat. Tetapi misalkan dalam keadaan tenang, nyaman, tidak ada masalah, nah, silaturahmi di, dijaga, komunikasi terus ditingkatkan. Saat-saat yang biasa ya, yang tenang begitu, itu komunikasinya baik, maka biidnillahi azza wajal ketika masalah itu muncul mudah terselesaikan mudah terselesaikan. Kalau kita misalkan ukuran individu-individu kita, personality kita, nah, pindah ke satu daerah, misalkan store KK, store eh, apa namanya KTP, fotokopinya sudah cukup sampaikan kepada Pak RT, sudah merasa cukup belum? Terus datangi Pak RT, silaturahmi dan kunjung ke rumah Pak RT. Tujuannya apa Ustaz? Gak punya tujuan apa-apa ya pengen ngobrol. Jangan sampai kita datang ke sana itu kalau pas punya perlu. Walaupun tidak punya perlu, nih, Assalamualaikum Pak RT. Pengen main ini, pengen dan aja. Oh iya, tetap disambut kan nggak mungkin diusir sama Pak RT. Pasti disambut. Oh ya silakan duduk. Wah, ada perlu apa Enggak, cuma rindu aja kangen sama Pak RT. Mikir-mikir tadi di rumah kok sepi, pas hari libur nggak kerja di kantor ini es tulang aja temannya Pak RT barangkali dapat informasi apa dari Pak RT ini dari informasi apa Pak dari desa ini mungkin program-program desa senang kan Pak RT-nya seperti itu Loh, jangan nunggu punya masalah Loh, Pak RT saya punya masalah loh lah Bapak masuk di sini kapan ya benar ya sering terjadi seperti itu punya masalah baru sampaikan Pak RT Pak RT minta tolong anak saya, saya sakit ini ngurus surat keterangan tidak mampu Bapak ini warga siapa? Gak ada daftarnya. Wah ini ini ini ini. Oh ya sudah. Nanti penerimaannya tidak baik. Tanggapannya pasti akan buruk. Meskipun akhirnya nanti dibantu diurus tapi tetap kesannya itu tidak baik. Kesannya itu tidak baik. Maka saya nasihatkan untuk saya sendiri Barakallahu fikum untuk saya sendiri dan untuk saudara-saudara saya kaum muslimin lebih khususnya adalah ahlu sunnah salafiyin yang seperti ini perlu diperhatikan sekali sangat perlu diperhatikan sekali. ya tidak terlalu sering juga, secukupnya sebulan sekali kita yang datang sowan ke Pak RT bertanya ini ngobrol sana ngobrol sini nah, atau sambil bawa makanan sambil bawa minuman kalau sudah akrab kan enak ya kalau sudah akrab itu kan enak datang ke sana buat minuman buat makanan buat ada uh, acara apa ini Pak Widi oh enggak ini kok punya makanan minuman ini di, rumah pikir-pikir kok rasanya gak enak padahal makanannya enak ini pikir-pikir wah ketemu jawabannya yang bikin gak enak itu karena gak ada Pak RT seneng nggak Pak RT ini oh iya makan minum nah gambaran tadi ikhwati filah yang dimuliakan dari rahmat Allah azza gambaran tadi misalkan tiga pesan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di bawah perintah umum taatlah kepada Allah azza wajalla bisa dipastikan nggak kehidupan itu akan tenang? Pasti bisa di, dipastikan dengan tetangga baik, karena tadi itu adus zakat itu, Ya, tekanan ke kiri, depan belakang itu baik, kedalamnya juga baik, karena kita selalu melaksanakan sholat di dalam rumah kita, di luar rumah, kalau kita sebagai laki-laki sholat berjamaah di masjid, dalamnya baik, ke atasnya pun baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di atas yang jalur yang berbeda adalah kepada pemerintah kita. Nah tiga hari ini khotibillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal adalah pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan beliau sampaikan ini? Dalam momen apa? Dalam momen hajatul Wada. Tiga bulan sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat suci Al-Qur'an. Di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan hal ini. Di dalam surat An-Nisa ayat 59. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم sampai akhir ayat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika Yang kita bahas adalah awal ayat. Allah menyatakan wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. dan taatlah kepada ulil amri minkum yang punya wewenang di antara kalian. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang punya kuasa, yang punya wewenang di antara kita. Di dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz sebuah tafsir karya Imam Ibnu Atiyah rahimahullah. Beliau menyatakan al-umara ala qaulil jumhur. Abi Hurairah wa Ibnu Abbas wa Ibnu Zaid wa ghairihi. Yang dimaksud dengan ulil amri itu siapa? Yang dimaksud dengan ulil amri itu siapa di dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi dalam perintahnya Allah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Perintah kepada Allah itu wajib, perintah uh, perintah untuk taat kepada Allah itu wajib, taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun demikian hukumnya wajib. Kemudian bentuk yang ketiga adalah taat kepada ulil amri. Siapakah ulil amri? Jumhur ulama menyatakan bahwa ulil amri adalah al-umara. Pemerintah dan penguasa. Pendapat ini dipegang oleh sahabat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Zaid dan yang lainnya. Al Imam Al Qadhi Ibnul Arabi pakai alif lam Ibnul Arabi bukan Ibnu Arabi beda kalau Ibnu Arabi ini tokoh kesesatan tokoh sufi wahdatul wujud tapi kalau yang ahlu sunnah dari madhab maliki adalah Ibnul Arabi. Beliau menyatakan nah, tentang firman Allah Azza wa Jal, wa ulil amri minkum dan orang yang kuat yang memiliki kuasa di antara kalian. <coughs> Kata beliau, hal humul umara amil ulama. Beliau membahas tentang yang dimaksud dengan ayat ini para pemimpin ataukah para ulama. Sebab ahli tafsir itu berbeda pendapat. Ada yang menyatakan ulil amri dimaksud dengannya adalah para pemimpin dan penguasa. Ada ulama lain yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan ulil amri adalah para ulama. Manakah yang benar? Kata beliau rahimahullah wasahih indi annahum al umara'u wal ulama'u jami'an. Pendapat yang paling benar menurutku dan inilah pendapat yang benar insya Allah bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah para pemimpin dan penguasa serta para ulama sekaligus. Ini tidak bisa dipisahkan antara ulama dan umara. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Kata Imam Ibn al-Arabi rahimahullah, "Amal umara fali anna asl amri minhum wal hukmu ilaihim." Karena memang perintah itu pada dasarnya yang menetapkan adalah pemerintah. Aturan-aturannya, undang-undangnya, tata tertibnya, itu instruksi-instruksinya semua ada di tangan pemerintah. Hukum-hukum yang berlaku itu pun di tangan pemerintah. Wa ammal ulama fali anna su'alahum wajibun muta'ayyinun 'alal khalq. Adapun para ulama Kenapa masuk dalam pengertian wa ulil amri minkum? Karena bertanya kepada mereka wajib hukumnya bagi semua orang. Sehingga mau tidak mau ya kita harus menyatukan antara umat dan ulama nah, dengan tugas dan fungsi masing-masing yang tentunya tidak akan bertabrakan asalkan selamat dalam cahaya Al-Quran dan cahaya Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sehingga begini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, ketika ada sebagian kelompok ketika ada sebagian kelompok yang menilai negara Indonesia itu negara kafir. Sebagian orang memandang bahwa negara Indonesia itu bukan negara yang Islam pandangan dan cara berpikir mereka keliru. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa negara kita adalah negara yang muslim, negara Islam. Penduduk dan warganya pun adalah kaum muslimin. Penduduk dan warganya adalah kaum muslimin. Kadang-kadang orang yang yang seperti ini selalu sifatnya kontradiktif terus. Nah, tidak konsekuen dengan apa yang ia yakini tidak konsekuen dengan apa yang dia dia yakini. Sekali lagi tidak konsekuen dengan apa yang dia yakini. Ketika dia berkeyakinan bahwa undang-undang dan tata tertib yang ada di Indonesia itu tidak sesuai dengan hukum Islam, tapi dalam kesempatan yang sama ternyata ia menggunakan dan tunduk juga dengan aturan-aturan yang ada di negeri ini. Nah, mau tidak mau bahkan ia terlibat. Dia tuduh pemerintah kita sebagai pemerintah yang kafir, tapi dalam hal-hal yang menguntungkan dia, dia mau taat. Padahal kalau mau dicari dalilnya di Al-Quran dan Sunnah tidak akan ketemu aturannya seperti itu. Tidak akan ketemu aturan seperti itu. Menurut keyakinan mereka, tentunya kita berpikir. Misalkan sekarang contoh yang paling kecil ya, barakallahu Contoh yang paling kecil adalah aturan berlalu lintas. Aturan berlalu lintas. Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati waspada, lampu hijau boleh jalan. Nah, lampu hijau boleh jalan. Kalau misalkan dia konsekuensi dengan pernyataannya, hukum di Indonesia itu bukan hukum Islam, sehingga kita harus melawan dan memberontak. Coba ketika apa namanya saat-saat ramai macet begitu lampu merah terus dia langgar mati orang ini contoh kecil ya ekstrim saya berikan contoh ini ayo ini lampu merah ini bukan hukum Islam ayo cepet maju oh. maju kok berhenti sih ini bukan hukum Islam lampu merah ini mana ada aturannya enggak enggak ini maju oh. Kecepatannya 80 km per jam. Ini contoh yang paling ek, ekstrim, simpel, sederhana ada di sekitar kita. Artinya benar kan pernyataan dari Alimam Ibnu Arabi rahimahullah. Ibnu Arabi rahimahullah Maliki. Beliau mengatakan kenapa pemerintah itu harus kita taati? Kenapa? Karena undang-undang itu siapa yang menetapkan? Mereka. Tata siapa yang menetapkan? Mereka. Instruksi itu datangnya dari mana? Mereka. Kalau misalkan dia beralasan bahwa ini kan untuk kepentingan kita, ah, pinter gue Berarti kan harus dipisahkan, harus dibedakan kan. Tidak boleh kita mengatakan semua aturan di Indonesia itu kafir, nggak boleh kan, harus dipisahkan kan. Kan begitu akhirnya. Dia sekarang tinggal memilih. Oh, ini jaga-jaga maju orang. Kalau misalkan dia berhenti mengikuti mengikuti lampu merah harus berhenti, berarti dia secara tidak langsung mengakui bahwa ada aturan yang bisa dipahami nggak nih? Secara tidak langsung ya, dia sudah me me mengakui bahwa ada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita dan itu sesuai dengan Islam. Ya kalau kita alhamdulillah ahlu sunnah ya lampu merah berhenti karena itu memang sesuai aturan Islam. Islam itu mengatur agar menjaga keselamatan, ketertiban, agar tidak ada yang meninggal dunia karena kecelakaan. Kan itu aturan-aturan Islam. Akhirnya dibuatlah ada aturan lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kalau kita harus sunnah seperti itu, yakin salaf ini yakin lampu merah berhenti. Tapi kalau anda punya pemikiran khawarij kok, kok ya tetap mandeki piye toh ya? Konsekuen dong. Ini aturan kafir bablas. Oh enggak, nah, sudah berarti antum mengakui, bapak mohon maaf, bapak sudah mengakui bahwasanya ternyata aturan yang ada di Indonesia ini tidak bisa dipukul rata, tidak bisa dinilai secara mutlak semuanya kafir. Nah, kalau kita mau lihat-lihat lagi, kita timbang-timbang lagi dalam praktek kesehariannya, bukankah hukum yang diterapkan di Indonesia itu hukum Islam? Baik hukum itu secara langsung berdasarkan Al-Quran dan Sunnah secara nas, aturannya begini, sholat lima waktu tegakkan. Bukankah di negara kita sholat lima waktu itu betul-betul ditegakkan? Bahkan dilindungi ada ceritanya warga negara membangun masjid kemudian dilarang? Tidak ada cerita seperti itu. Ada ceritanya seorang muslim ingin melaksanakan sholat kemudian dilarang oleh undang-undang dan tata tertib dan tata tertib? Tidak. Itu kembali kepada masing-masing orangnya. Nah, alhamdulillah yang seperti ini yang seperti ini terlaksana dengan baik. Hukum-hukum Islam alhamdulillah bisa kita rasakan dalam kesehariannya Terus kenapa kok dikafirkan? Kalau memang negara ini kafir, bo yo hijroho. Jangan tinggal di sini. Mohon maaf, ngapain juga lo tinggal di sini? Udah tahu lo negara ini kafir, tetap juga lo di sini cari duit lagi di sini cari maisha di sini. Pindah oh. Kan gitu. Ngapain juga tetap tinggal di sini? Kalau kamu meyakini negeri ini kafir, wajib hukumnya hijrah. Enggak mampu. Nah, ya sudah, enggak mampu yang menengok Kan itu nggak usah diam, laksanakan itu. apa namanya ibadah semampumu. Ya. Cuman sayangnya ikhwati filah yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang seperti itu biasanya apa namanya terdorong oleh emosi sesaat jahil tidak punya ilmu memandang sesuatu itu hanya dari satu sadit dari sudut yang sempit menilai sesuatu itu dari beberapa sisi saja tidak melihatnya dari sekian banyak sih sekian banyak sisi lihat penafsiran dari para ulama rahimahumullah taala tentang perintah taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri itu? Ulama dan umara. Apa alasannya untuk umara? Karena di tangan umara, di tangan pemerintah, aturan itu ditetapkan, hukum itu bisa diberlakukan, undang-undang kemudian bisa disampaikan. Adapun ulama, kenapa kita wajib mentaati mereka? Karena dalam segala sesuatunya selalu dikonsultasikan, dimusyawarahkan, ditanyakan. Nah, diminta masukannya kepada para ulama karena mereka lah yang paling mengerti tentang Islam, tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah Azza wa Jal. Saya kira satu hadis tadi dari sahabat Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu taala tentang pesan dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika hajjatul wada bila kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita implementasikan dengan baik biiznillahi azza wa jal dengan seizin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala maka tatanan hidup bermasyarakat itu akan baik dinamis imbang harmonis biiznillahi azza wa jal wallahu alam bisawab mungkin untuk sesi yang pertama kita cukupkan sekian nah karena bagaimanapun juga memang e, salah satu tujuan dari acara ini adalah kita ingin menjalin komunikasi